Dan pada hari ini pula kita masih berada dalam rangkaian hari-hari yang mulia. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك شيء. tiada hari-hari yang berbagai amalan soleh yang dikerjakan padanya lebih Allah cintai dibandingkan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, Lebih baik walaupun dibandingkan jihad Lebih Allah cintai walaupun dibandingkan al-jihad Isabillah Maka Rasulullah menjawab Nak lebih dicintai oleh Allah Amalan salat yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dhuhr dibandingkan al-jihadu fi sabilillah. Kecuali seorang yang berangkat ke medan jihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali sedikit pun dari itu semua. Jiwanya terbunuh sebagai syahid, hartanya, kudanya, berbagai perbekalan peperangan yang dia beli dengan uangnya dia sendiri, bukan dari uang sadaqah atau yang semisalnya tidak sedikit pun kembali kepadanya atau kepada keluarganya yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang berada pada hari-hari tersebut. Disunnahkan pada hari-hari ini berbagai amalan saleh. Zikrullah, qiraatul Quran, birrul walidain al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar dakwah pada tauhid pada sunnah sadaqah, saum puasa baik puasa pada tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah ataupun berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga hari ke-9 Zulhijjah ini. Demikian berbagai amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini lebih Allah cintai dibandingkan al-jihad di sabilillah. Dan yang sedang kita lakukan yang kita karenanya duduk di masjid ini yaitu talabul ilmi belajar Islam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah termasuk amalan soleh yang tertinggi dan ketika dikerjakan dan diamalkan pada hari ini yakni hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih Allah cintai dibandingkan al-jihad fi Allahumma taqabbal minna wa minkum salihal a'mal Semoga Allah menerima dari saya dan antum semuanya amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Terkhusus saum pada hari ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saumu yomi arafah, yukafiru as-sanat al-mabiyah wal-baqiyah." Berpuasa pada sembilan hijjah hari Arafah menghapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan tahun yang akan datang. Semoga Allah jadikan puasa kita seperti yang dijanjikan dalam hadis ini. Amin Allahumma amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sekaligus berpegang teguh dengan al-manhaj salaf, manhaj as salaf as-salih dari kalangan Sahabat dan yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan, dengan baik dan benar adalah sebuah amalan yang besar di satu sisi dan di sisi yang lain sangat membutuhkan kepada as-sabar. Membutuhkan kepada kesabaran. Karena memang as-salafiyah itu kata sebagian ulama taqilah. As-salafiyah taqilah. Berat. La yaqumu biha illa rijal. Tidak ada yang bisa mengamalkan as-salafiyah kecuali ar-rijal as-sabirun ashabut taqwa orang-orang yang sabar dan menjalani amalannya di atas taqwa. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Duduk bersama ahli sunnah bersama-sama menjalankan tauhid dan mendakwahkannya kepada umat. Mengingatkan umat dari perbuatan kesyirikan yang membahayakan akidah mereka dan bahkan membahayakan akhirat mereka. Beramal dengan sunnah. Mengajar manusia untuk menegakkan sunnah Rasul dalam akidahnya, dalam imannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya adalah amalan yang besar yang membutuhkan dan menuntut dari pelakunya as kesabaran mengingatkan umat dari bahaya beda dari berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul dalam berbagai disiplin ilmu Islam adalah amalan yang sangat besar. Tidak bisa melakukannya dan istiqamah di atasnya kecuali ar-rijal al-muwaffaqun yang Allah beri taufik untuk bisa istiqamah di atasnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran di dalam menjalankan tauhid dan mendakwakannya Kesabaran di dalam menjalankan sunnah serta mengajarkannya dan mendakwakannya kepada umat. Kesabaran untuk terus berpegang teguh di atas manhaj as-salafus salih. Barakallahu fikum. Tidaklah mungkin seorang bisa melakukannya dengan penuh kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu wahai Nabi kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin dan mustahil seorang bisa bertahan dan sabar istiqamah di atas manhaj di atas akidah ini, di atas tauhid, di atas sunnah tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita meminta kesabaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkannya kepada diri kita. Jangan menggantungkannya kepada keilmuan kita. atau menggantungkan dan menyandarkannya kepada teman-teman di sekitar kita. Tetapi gantungkanlah keinginan dan harapan Anda mendapatkan as-sabr kesabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa Rabbana afrigh alaina sabran. Rabbana afrigh alaina sabran. Wahai Rabb kami limpah-limpahkanlah secara sempurna, tuangkan secara sempurna kepada kami sifat kesabaran. Sifat kesabaran ini barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentangnya. Bagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam ما a'tallahu ata'an خيرا wa من minas sadaq tidaklah Allah memberikan sebuah karunia kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih besar manfaatnya, lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat kesabaran. Karunia Allah beragam bentuknya. banyak bentuk fisik ataupun non fisik tidak ada kenikmatan yang lebih baik kata Rasulullah dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat kesabaran maka mintalah kepada Allah sifat as-sabr ini dengan berdoa dan yakin bahwasanya kesabaran itu datangnya hanya dari Allah. subhanahu wa ta'ala. Dan khusus di masa yang seperti ini, masa yang Islam semakin asing, masa dan zaman yang tauhid semakin tidak dikenal oleh umat. Umat semakin tidak mengerti tentang tauhid. Merasa asing dengan tauhid. Sunnah juga demikian. di zaman yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akidah rasul dan prinsip rasul pemahaman rasul terhadap Islam semakin asing dalam kondisi seperti ini lebih-lebih sangat menuntut dari kita kesabaran manusia sibuk dengan dunia sibuk mengejar ambisinya sehingga akhirnya mereka semakin jauh dari ilmu jauh dari sunnah jauh dari al-manhaj salafi sehingga ketika seorang muslim hendak menegakkan tauhid hendak mengamalkan sunnah memahami Islam memahami Al-Qur'an memahami akidah memahami iman dengan fahmus salaf dengan pemahaman salafus saleh dari kalangan sahabat Ridwan Allah alim jami'an Dari kalangan tabi'ud Ataupun atba'u tabi'in Semakin sulit Yastankiruna Manusia di sekitar ini mengingkarinya Menganggapnya aneh Kondisi seperti ini Lebih-lebih sangat menuntut Dari kita rijalan wanisaan baik dari kalangan pria maupun wanita untuk bersabar dan kesabaran itu di samping dengan doa memohon kepada Allah dan mengulang doa ini terus meminta mengulangnya mengulangnya dari waktu ke waktu dari kesempatan ke kesempatan berikutnya dengan tidak bosan dan tidak jemu meminta Rabbana afriq alaina sabra. Rabbana afriq alaina sabra. Juga kesabaran itu mesti ada upaya. Dan seseorang yang berupaya untuk bisa sabar, untuk terus berjalan di atas sifat as-sabr di dalam beribadah. As-sabr ketika berakhlak dengan akhlak sunnah berupaya untuk sabar di dalam menjalankan dan mempertahankan akidah sunnah berusaha berusaha untuk sabar mempertahankan dan menjalankan al-manhaj salaf kecuali Allah akan menolong dia Allah akan memberikan kepadanya sifat kesabaran dalam hadis yang sama hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang tadi kita dengarkan bersama Rasul mengatakan pada awalnya, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berupaya bersungguh-sungguh untuk bersabar, maka pasti Allah akan menjadikan dia sabar. Allah berikan kepadanya sifat sabar. Berarti di samping doa juga menuntut dari kita upaya dan kita bukanlah orang pertama yang berupaya untuk sabar berjalan di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj yang lurus. Kita bukan orang pertama. Telah berlalu generasi demi generasi mendahului kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam upaya mereka mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid dan sunnah, diuji oleh Allah dengan berbagai ujian yang kalau kita diberi ujian seperti itu sangat kecil kemungkinan kita untuk bertahan dan istiqamah melihat keimanan kita yang sangat kecil melihat keilmuan kita yang sangat terbatas keikhlasan kita yang sangat minim sangat sulit rasanya untuk kita bisa bersabar ketika Allah berikan kepada kita ujian dan tantangan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kita. Menimpa para ulama, menimpa para imam. Bagaimana seorang alimah imam Syaukani, salah satu ulama dari negeri Yaman yang hidup kurang lebih tiga abad yang lalu dalam upayanya mempertahankan akidah dan manhajnya menghadapi kungkungan kaum Syiah Zaidiyah yang mengintimidasi beliau berusaha menyakiti fisiknya bahkan pada tingkatan ingin dibunuh tidak membuat beliau berhenti dari beramal tidak membuat berhenti beliau untuk mempertahankan akidah sunnah untuk kemudian melepaskan baju sunnah melepaskan baju ma'al manhaj salaf Nah, bertahan. Walaupun terpaksa beliau harus mengungsi dari satu lembah ke lembah yang berikutnya. Dengan mengendarai himar, mengendarai keledai, membawa kitab-kitabnya, menyelamatkan diri dari kekejaman kaumnya, mempertahankan akidah. Tidak ada kawan, tiada teman, berusaha mempertahankan diri, mempertahankan akidah. Kalau kita diberi ujian seperti itu. Masyarakat seluruhnya menolak kita, mengintimidasi kita, mempersulit manusia dan kehidupan kita. Na'udzubillah min dhalik. Semoga Allah jauhkan kita dari itu semua. Mungkin kita sulit untuk istiqamah. Tapi alhamdulillah ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah jauh jauh jauh lebih ringan dibandingkan apa yang dialami oleh para ulama. Kalau kita mundur lagi ke belakang dalam perjalanan sejarah ini, bagaimana para ulama di masa at atau tabi' atau yang sesudahnya setelah itu berbagai ujian menimpa mereka yang tak cukup waktu untuk menyebutkan sejarah mereka. Tetapi saya ingat salah satu nasihat Syekhuna Al-Allamah Mubin bin al Wazili. Nasihat beliau ketika ditanya oleh beberapa muridnya, "Wahai Syekh, bagaimana cara mengobati ria? Bagaimana cara mengobati penyakit ria? Penyakit sombong? Bagaimana Syekh cara mengobatinya?" setelah beliau menyebutkan beberapa cara di antara lain bertawakal kepada Allah, berdoa dan memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari arya dan al-kibir, sombong. Kemudian beliau menasihatkan agar kita rajin membaca biografi dan sejarah para ulama terdahulu. Agar kalau kita seorang yang menghafal Al-Quran Atau kita seorang yang diberi kecerdasan Ternyata kita ini kecil Dibandingkan para a'imah Para ulama Tiada seberapa apa yang kita miliki ketika kita membaca sejarah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sejarah Ibnu Qayyim, sejarah Al Imam Ahmad, Wasyafi'i, Wamalik wal Auza'i sejarah sahabat kita melihat diri kita kecil dan kita tidak punya apa-apa. Lalu dengan apa kita akan sombong? Dengan bahan dan modal apa kita akan riak? Ibadah kita sedikit, ilmu kita sedikit, perjuangan kita sedikit, dakwah kita juga sedikit, zikir kita juga sedikit, dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh mereka para jibal, para pembesar-pembesar umat ini. Sehingga kita menyadari bahwa kita tidak punya bahan dan tidak punya modal untuk sombong. Sombong dan ria itu butuh modal. Dan kita nggak punya modal itu. Berbicara tentang ibadah, kita termasuk orang yang paling sedikit ibadah di siang maupun malam. Berbicara tentang zikir, kita orang yang paling sedikit zikirnya. Berbicara tentang akhlak, banyak akhlak kita yang memprihatinkan. Berbicara tentang keistiqomahan, kita juga sangat memprihatinkan. Apalagi berbicara tentang amal qulub, amalan-amalan qalbu seperti keikhlasan, seperti asid, kejujuran dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, kalau kita seorang yang ditimpa musibah, kemiskinan, dikarenakan kita berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada sunnah, ketika kita membaca biografi para ulama, kita menyadari bahwa apa yang kita dapat ini atau kita alami ini tidak seberapa. Kemiskinan yang ada pada kita mungkin ternilai sebagai kekayaan di hadapan para ulama terdahulu. Oleh karena itu, kita tidak putus asa. Ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam bulan ilmi, di dalam mempertahankan iman manhaj salaf, di dalam mempertahankan akidah dan tauhid, kita tidak putus asa karena ternyata ulama sebelum kita telah diuji dengan berbagai ujian. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah di antara asbabus sabr sebab-sebab kesabaran di samping meyakininya bahwa itu datangnya dari Allah kemudian berdoa memohon kepada Allah kesabaran yang ketiga berupaya berupaya dan bersungguh-sungguh untuk bisa sabar maka Allah akan tolong dia untuk bisa sabar yang keempat mujalasatu sabirin almustaqimi duduk berkawan berteman bermajlis dengan orang-orang yang sabar di atas tauhid dan sunnah dan manhajus salaf duduk dengan mereka dengan penuh sabar barakallahu fikum nabi kita nabi Muhammad Imamus Sabirin Pimpinannya orang-orang yang sabar Rahmat eh, Sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada beliau Di dalam Al-Quran Perhatikan baik-baik Ayat ini Allah mengatakan Wasbir nafsaka Ma'alladina yadluna rabbahu. بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنها تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Sabarkan dirimu wahai Muhammad Diperintah oleh Allah untuk sabar sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, berteman, membimbing, bermajlis dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajah dan orang-orang itu tadi ikhlas di dalam melakukan ibadahnya. Duduk kamu dengan mereka, sabar dengan mereka, berkawan dengan mereka, bimbing mereka dengan penuh sabar. Walakaduainaka an. Jangan sekali-kali pandanganmu melihat kepada selain mereka, menoleh kepada selain mereka. Tidak lagi memperhatikan sabar untuk membimbing mereka-mereka yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jangan turidu zinatal hayat dunia karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu bisa dalam bentuk harta. Karena sibuk mengejar harta akhirnya kita tidak sabar duduk bersama salihin berteman dengan orang-orang mukhlisin as-sabirin berkawan dengan orang-orang yang berada di atas tauhid dan sunnah tidak sabar karena ingin mengejar harta target-target duniawi atau tidak sabar lagi untuk duduk dengan orang-orang yang salihin yang sabirin yang berada di atas akidah dan sunnah karena Anda mengejar kedudukan dan pujian umat. Tidak lagi sabar duduk dengan orang-orang yang saleh. Jangan dan jangan pula kau ikuti ajakan atau royu-royu pemikiran-pemikiran ambisi orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dan mengingat Allah. Orang-orang yang kalbunya sudah Allah lalaikan menjadi lalai untuk berzikir kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk menjalankan syariat Allah. Jangan kau ikuti kemauan mereka, bisikan mereka, rohyu-rohyu mereka, logika mereka. Jangan, sabar kamu, tahan dirimu. Wattaba hawa dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan kau ikuti mereka. Jangan kau ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, logikanya. Hawa nafsu kesombongannya. Hawa nafsu ambisinya untuk mencari pengikut. Hawa nafsu ambisinya untuk mencari pujian dan sanjungan. Jangan kau ikuti mereka. Sabar, sabar, sabar. Bersama orang-orang yang soleh. duduk bersama mereka, membimbing mereka, mengajarkan kepada mereka yang mahu dan mencegah dari mereka yang munkar. Ini ayat berisi khitab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kepada Rasul tetapi hukum ini berlaku untuk semua kita. Agar kita bersabar Ikhwani Bidin Rahimani wa Rahimahumullah As-sabr Kata para ulama Min samaratil ikhlas Was-sabr Unwanul ikhlas Kesabaran Di dalam menjalankan akidah, dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan Islam dan syariatnya merupakan salah satu buah dari keikhlasan. Atau dengan kata lain, kesabaran yang ada pada seseorang merupakan alamat dan tanda keikhlasan yang ada pada dirinya. Dengan kata lain, sebaliknya, seorang yang tidak sabar beribadah tidak sabar mendatangi masjid-masjid untuk menegakkan sholat berjamaah, tidak sabar di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu dan menuntut ilmu, tidak sabar untuk menjalankan akidah, tidak sabar di dalam berdakwah, tidak sabar di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, cenderung fluktuatif, cenderung putus di tengah jalan. Ketahui pertanda bahwa dia tidak ikhlas di dalam beramal. Seorang yang mukhlis dia akan sabar. Seorang yang mukhlis akan istiqamah. Walaupun dia dicemooh oleh manusia, walaupun terpaksa beberapa maisha dia, kehidupan dia, perekonomian dia terancam, Walaupun dia kehilangan teman, walaupun dia kehilangan pengikut dan tidak mendapatkan sanjungan, dia akan sabar karena dia ikhlas. Dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah nasihat pertama dalam majlis kita di siang hari. Nasihat yang kedua yaitu sebuah nasihat yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Nasihat ini untuk saya pertama dan semoga Allah menolong membantu saya untuk bisa mengamalkannya. Kemudian untuk antum semuanya. Beliau berkata, ينبغي لطالب العلم والحديث أن يتميز عن العوام في أموره باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah seharusnya dan semestinya bagi bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang mempelajari hadis dan beramal dengan hadis untuk berbeda dengan keumuman orang dalam berbagai urusan dia. Seorang talibul ilmi, seorang yang belajar Islam, belajar ilmu agama, mesti dan harus berbeda dengan keumuman orang dalam berbagai urusan dia, dalam tata cara bicaranya, berbeda dengan keumuman orang. Tidak keluar dari ucapan dia kecuali ilmu. Tidak keluar dari lisannya kecuali yang bermanfaat. Dia menjaga lisannya. Berbeda dengan keumuman orang. Yang tidak belajar. Yang keluar dari lisannya bukan ilmu. Yang keluar dari lisannya bukan kata-kata yang menambah takwa. Tapi seorang pelajar ilmu agama mesti berbeda. Dia berusaha untuk tidak berucap kecuali dengan yang baik. Keumuman orang mudah bagi mereka untuk berkata-kata kasar atau mengucapkan kata-kata yang mengandung cacian dan makian. Seorang talibul ilmi, seorang pelajar ilmu agama tidak demikian. Yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang bisa menimbulkan ukhuwah. Kata-kata yang bisa menambah iman pendengarnya. Begitu seorang talibul ini. Begitu juga dalam rumah tangganya. Berbeda seorang muslim dan muslimah yang belajar ilmu dengan muslim dan muslimah yang tidak belajar. Seorang suami yang belajar ilmu sunnah, belajar ilmu Al-Quran, akan berbeda cara dia membimbing istri dan anak-anaknya. Cara membina rumah tangganya dengan keumuman manusia yang lain. Dia akan menegakkan tauhid di rumah tangganya. Dan melarang mencegah istri dan anak-anaknya dari kesyirikan. Dia akan menegakkan sunnah dalam rumah tangganya dan akan melarang keluarganya dari amalan bid'ah. Seorang pelajar di dalam memimpin rumah tangganya akan menjauhkan istri dan anaknya dari kemaksiatan dan kemungkaran dalam akhlaknya, dalam kata-katanya. Begitu juga seorang istri yang belajar ilmu Islam, seorang istri yang melakukan talabul ilmi, berbeda dengan keumuman istri-istri manusia yang lainnya. Ketika dia menghadapi suaminya, ketika dia berkata-kata, berucap dengan suaminya, ketika melayani suaminya, ketika membimbing putra-putrinya, berbeda. Kalau istri-istri keumuman orang berani mengangkat suara, berkata keras kepada suaminya, maka istri yang belajar Islam, belajar ilmu, belajar hadis, belajar sunnah, dia tidak akan berkata-kata kasar kepada suaminya. Tidak akan mengangkat suara. Kalau kauman istri, wanita pada umumnya, berani dia untuk meninggalkan suami makan sendiri di meja hidangan sendiri. Dia masuk ke kamar, marah dan tersinggung. Maka seorang istri yang belajar sunnah Seorang istri yang belajar ilmu Al-Quran dan akhlak Islam, dia tidak akan melakukan itu. Dia tersinggung dari suaminya, tetapi dia paham bahwa ini adalah suami. Ini bukan teman saya. Dia punya hak dan saya punya kewajiban untuknya. Maka dia akan sabar, duduk menemani suami, makan di tempat makan atau di meja makannya. Demikian seterusnya Berbeda seorang wanita muslimah yang belajar Islam, belajar akidah, belajar ilmu syariat, ilmu Al-Quran dari keumuman wanita. Dia akan menutup auratnya dengan baik, menjaga harga dirinya dengan baik, tidak sembrono dan sembarangan, bergaul dan berbincang dengan yang bukan mahramnya. Demikian semestinya seorang talibul ilmu berbeda perangainya, akhlaknya, kesehariannya dari keumuman manusia. Demikian, demikian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menasihatkan kepada kita. Begitu juga seluruh kita ini. Lebih pandai menjaga kalbu dan imannya dari berbagai hal dan perkara yang bisa merusak iman, kalbu dan akidahnya. Dia tidak akan membiarkan Telinga dia mendengarkan berbagai subuhat Tidak membiarkan kolbunya Masuk ke dalamnya Berbagai kebatilan dan kemungkaran Dia akan menjaga kolbunya Disayang kolbunya Dijaga baik-baik Demikian seterusnya Yang bagi talibin ilmi wal hadis. yatamayyaza 'anil 'awam fi umurihi. Ikhwani din, rahimani Ketika seorang balibul ilmi, seorang yang belajar ilmu Islam, belajar ilmu sunnah, berdagang. Berbeda cara berdagang dia dengan keumuman orang yang berdagang. Dia akan jujur. Dia akan menjalani persyaratan-persyaratan dalam perdagangan yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak meremehkan, tidak memudah-mudahkan. Kalau pengumuman orang tidak sedikit dari mereka yang tidak peduli mana ini yang mengandung riba, mana yang tidak, seorang talibul ilmi tidak demikian. Dia akan melihat dan menyeleksi mana yang mengandung riba dan mana yang tidak. Begitu juga seorang talibul ilmi tidak akan bermudah-mudahan melakukan sebuah transaksi perdagangan, jual beli, sewa menyewa yang mengandung subuhat. Karena dia tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat." Faman ittaqi syubuhat faqad istabra'a lidhihi wa 'irdihi. Waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Sesungguhnya segala yang halal itu sudah jelas. Sudah cukup keterangannya. Dan yang haram pun telah jelas bagi umat. Sudah cukup keterangannya. Dan ada beberapa perkara yang masih berada di antara yang halal dan yang haram yang diistilahkan dengan umur mustabihat syubuhat maka kata Rasulullah Barat, siapa yang menghindarkan dirinya dari berbagai perkara yang subuhat dalam bidang akidah, perkara yang subuhat dalam bidang manhaj, perkara yang subuhat dalam bidang ibadah, perkara subuhat dalam bidang muamalah, perdagangan, sewa menyewa, jual beli dan yang lainnya, sungguh dia telah selamat agamanya dan selamat harga dirinya. Harga dirinya mulia karena dia selalu menghindarkan dari yang subuhat keimanannya, akidahnya selamat karena dia selalu menghindarkan dirinya dari yang syubhat. Tetapi kata Rasulullah, "Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fi haram." Barang siapa yang jatuh pada perbuatan yang syubhat, sesuatu yang syubhat, dia pada hakikatnya telah jatuh dan melakukan sesuatu yang haram. Seorang talibul ilmi mengerti yang seperti ini. Maka dia berusaha menghindarkan akhlaknya, muamalahnya dari perkara yang subuhat. Menyelamatkan akidahnya, imannya, kolbunya, manhajnya dari perkara yang subuhat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini Betapa besar nilainya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita untuk mengamalkan. Kemudian yang ketiga, nasihat dalam kesempatan ini yang saya berharap Allah jadikan saya orang yang pertama mengamalkan adalah talabul ilmu. Belajar ilmu agama. Belajar Al-Qur'an. Cara membacanya. Belajar Al-Qur'an. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Belajar Al-Qur'an tentang berita-berita dari Allah yang Allah sebutkan padanya belajar Al-Quran tentang berbagai akidah dan perkara iman yang Allah sebutkan padanya ini talabul ilmi Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim belajar ilmu Islam adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim fardu ain kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa. Belajar ilmu agama yang bersifat perdu'ain adalah berbagai disiplin ilmu dan berbagai perkara yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengetahuinya. Baik itu dalam urusan iman, tauhid, akidah, manhaj, ibadah, akhlak, muamalah yang status hukumnya wajib, maka kita wajib berilmu tentangnya. Barakallahu fiikum. Maka dari itu kepada seluruh ikhwan untuk benar-benar memiliki keseriusan dan kesungguhan dalam talabul ilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan man yuridu khairan yufaqihu siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan pasti Allah fakihkan dia Allah jadikan dia faham dan mengerti tentang urusan agamanya mengerti tentang akidahnya bagaimana dia berakidah dalam berbagai urusan akidah mengerti tentang imannya bagaimana dia mesti beriman tentang ayat-ayat Al-Quran tentang jannah tentang an-nar tentang hari kiamat nah tentang para nabi tentang Al-Quran dia mengerti tentang sunnah sehingga dia terselamatkan dari berbagai bidang dalam berbagai disiplin dan bidang agama ini. Dia mengerti dengan ilmu itu Allah jadikan dia paham menunjukkan bahwa Allah menghendaki untuknya kebaikan. Kalau ada seorang malas belajar ilmu, seorang tidak tekun Belajar tentang iman, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang manhaj, tentang ibadah. Sehingga dia rela terhadap dirinya untuk tetap jahil. Keilmuan dia pada hari ini sama dengan kemarin. Nggak bertambah. Keilmuan dia kemarin tidak bertambah dibandingkan hari sebelumnya. Lebih parah lagi, kalau keilmuan kita pada hari ini berkurang dibandingkan keilmuan kita yang kemarin. Ada tanda-tanda ada alamat yang sangat membahayakan dia bahwa Allah tidak menghendaki untuknya kebaikan. Perhatikan baik-baik. Demikian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang hadis. Kalau kita menyadari ini, ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak bisa datang kepada kita tanpa ada upaya belajar. Ilmu tidak mungkin kita raih melalui mimpi. Ilmu tidak mungkin diraih melalui warisan. Karena ayah kita seorang ulama. Tidak mesti kita menjadi seorang alim yang berilmu. Ilmu bukanlah sesuatu yang terkait dengan kesukuan. Kalau dikenal sebuah suku tertentu, kabilah tertentu, kabilah yang berilmu. Tidak mesti setiap yang ada di situ berilmu. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan cara-cara kecuali yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sama dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mujamnya pada man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bil ta'allum wal fiqhu bil tafakkur hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan upaya belajar upaya mendengar menelaah, membaca, mencatat, menghafal dan menyampaikannya. Itu ilmu. Tidak mungkin dengan bersemedi, bertapa, pergi ke gunung menyendiri, menyendiri di kamarnya. Nah, ilmu hanya bisa didapat kata Rasulullah. Innama al-ilm bid Innama hanyalah ilmu itu diraih. Kata orang ahli bahasa, innama itu tufidul hasad. Kandungan makna yang diambil darinya adalah pembatasan. Sehingga kalau ada kata-kata innama diartikan dalam bahasa kita hanyalah ilmu itu bisa diraih melalui proses belajar. Duduk bersimpuh, lelah, capek, mengantuk, tidak sempat mencari dunia lebih banyak lagi. Itu ilmu. Dan tentang masalah ilmu, kedudukannya, fadilahnya, bagaimana ilmu itu didapat membutuhkan waktu secara khusus untuk mengkajinya. Namun secara global, anak katakan dan anak wasiatkan untuk diri anak dan antum semuanya untuk talabul ilm dan sabar di atas talabul ilmu. Sampai Allah panggil kita bertemu dengannya. Amin Allahumma. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat dalam majlis kali ini adalah berpegang teguh dengan manhaj salaf salih dalam semua sisinya kembali tentunya tidak mungkin kita bisa mengerti tentang manhaj salaf apalagi beramal dengannya tanpa talabul ilmi tidak mungkin mesti dan harus dengan talabul ilmi. Dan ketahuilah berpegang teguh dengan al-manhaj salafi pada masa seperti ini yang tadi sudah saya katakan membutuhkan di samping ilmu kedua kesabaran dengan tentunya mengambil ilmu dari sumbernya yang bersih Demikian nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Betul talabul ilmi mesti dilakukan, tetapi bagaimana cara menuntut ilmu? Kata Abdullah bin Mas'ud, "La yazal nas bi khair ma aqad al-'ilm 'an akabirihim wa umanahum." Wa idza akhaduhu an asahirihim wa sirarihim halaku. Sungguh umat ini akan senantiasa terus-menerus berada di atas kebaikan. Kebaikan akidahnya, imannya, dakwanya, negerinya, ilmunya, manhajnya, ibadahnya. Selama mereka selalu mengambil ilmu dari ulama kibar yang berada di atas tauhid dan sunnah dikenal dengan keistiqomahan dan kegigihannya di atas al-manhaj manhaj salaf dan orang-orang yang amanah amanah dalam menyampaikan ilmu amanah dalam menyampaikan yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar sebagai mungkar menyampaikan sunnah dan mencegah dari bila menyampaikan tauhid dan mencegah dari kesyirikan amanah tidak kemudian menjual ilmunya <coughs> tidak kemudian menjual akidahnya menjual manhatnya demi kepentingan tertentu yang akhirnya umat menjadi korban Bukan dirinya saja, tetapi umat itu menjadi korban. Maka kata Ibnu Mas'ud, ketika umat masih punya prinsip seperti ini, mengambil ilmu dari al-kibar dan ahlul amanah senantiasa demikian upayanya berhati-hati di dalam menuntut ilmu Ingat kepada wasiat Al-Imam Muhammad bin Sirin. Inna hadal ilma dinun. Fanduru amman ta'kudu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, adalah akidah, adalah keyakinan. Maka hendaknya kalian melihat, menyeleksi, meneliti dari siapa kalian mengambil ilmu. Kalau anda mendapati seorang ulama yang mengikuti jejak sahabat di dalam berakidah, jejak sahabat Rasul di dalam menafsirkan Al-Quran, jejak sahabat Rasul di dalam berakidah dan di dalam berdakwah serta tata cara berdakwah serta di dalam membina umat dan mendidik umat. selalu mengikuti jejak para sahabat salaf salafun salihun ketahui dia adalah al-akabir al-umana dia adalah tergolong orang ulama kibar yang memegang amanah seorang alim yang berusaha di dalam dakwanya di dalam tarbiyahnya mencegah dari berbagai kesyirikan dengan segala bentuknya, berusaha mencegah umat dari berbagai bid'ah dengan segala bentuknya. Bid'ah dalam bidang ibadah. Dia ingatkan umat dari bahayanya. Dijelaskan dan dirinci oleh olehnya. Bid'ah dalam bidang akidah. Diingatkan oleh dia bahayanya, dirinci poin demi poinnya. Bid'ah adalah bidang dakwah. Dia menjelaskan kepada umat bentuk-bentuknya dengan penuh kesabaran dan kegigihan. Dan seterusnya. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah ahli amal dan termasuk al-akabir min ahli sunnah min ahli ilm termasuk ulama-ulama kibar dari kalangan ahli sunnah dan ahli ilm Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika umat berusaha seperti ini, maka mereka akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kata siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika umat sudah tidak peduli dalam mengambil ilmu, ilmu akidahnya, tidak peduli di dalam mengambil ilmu tentang keimanannya, Dalam mengambil ilmu tentang ibadahnya, manhajnya. Sehingga dia sembrono dan sembarangan. Mengambil ilmu dari al asalir Dari sirar dalam bidang ilmu. Sirar dalam bidang sunnah. Sirar dalam bidang tauhid. Ketahuilah, umat ini akan binasa. Umat akan hancur. Hancur dakwahnya. Hancur pendidikan dan terbiahnya. hancur negerinya dan seterusnya. Ini nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka jalan amalkan nasihat beliau. Dan nasihat ini pun diucapkan oleh para ulama salaf yang lainnya semisal dan semakna dengan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri al-asaghir min ahli syar ciri seorang yang tidak tergolong al-akabir tidak tergolong sebagai ahli sunnah yang boleh dan bisa diambil ilmu darinya seorang yang berteman atau berkawan dengan ahli bid'ah. Nah, barakallahu Al-Imam Fudail bin Iyad dalam salah satu nasihatnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya ibadatul Kubra. Qala إذا كان الرجل يجلس مع صاحب بدعة فاحذر Kalau ada seseorang yang bermajlis dengan ahli bidah. Mungkin ahli bidah adalah bilang asma wa sifat. Mungkin dia seorang yang bermadhab mu'tazilah, kaum rasionalis atau bermadhab jahmiyah atau dalam bidang takdir dia qadariyah atau jabriyah atau dalam bidang barakallahu fikum keimanan dia sebagai seorang khawarij yang mudah mengkafirkan muslimin memberontak kepada pemerintah muslimin memprovokasi umat untuk menentang waliul amr pemerintah kaum muslimin ataupun berbagai bid'ah yang lainnya semisal Syiah, Rafidhah, kaum Sufi. Kalau kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala salah satu ulama pakar hadis yang dikenal dengan keilmuan dan ketakwaannya dan kesabarannya. Kata beliau, jika seorang ber, bermajlis duduk bersama dan bidah, maka waspadai dia. Jangan mengambil ilmu darinya. Jangan mendengarkan ceramahnya. Mirip dengan ini pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di dalam majmu' fatawa dalam setidaknya dua tempat disebutkan oleh beliau sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam bin Qala idza kana ar-rajul yasiru ma ahli syarr fi sayrihi fahdharni kalau ada seorang yang bersama berjalan berkawan berteman dengan ahli bid'ah dalam perjalanan dakwahnya, dalam tolabul ilminya, dalam program-programnya, dalam pendidikannya, maka kata Syekh Islam, waspada dia, tinggalkan dia. Dalam riwayat lain atau dalam kesempatan lain beliau mengatakan, rahimahullah taala, "Idza kan إذا كان الرجل محسنا للظن بأهل البدع فعرف له حالهم فإن لم يباينهم ولم يظهر الإنكار عليهم فألحقه بهم wa ju'ila minhum Kalau ada seorang yang berhusnudzon kepada seorang ahli bidah dengan menganggap wah ini seorang alim padahal akidahnya Syiah. Oh dia seorang pejuang yang ikhlas padahal dia seorang teroris. Kawan. Oh dia seorang dai yang sabar ternyata dia seorang yang suka memprovokasi rakyat untuk menentang pemerintah. Oh dia seorang dai yang hakim, yang hikmah, yang mesti kita menuntut ilmu darinya. Ternyata dia seorang yang berpaham syiah dan seterusnya. Maka kata Syekh Islam, jelaskan kepada orang tadi tentang kondisi kawannya itu yang dia berhusnudzon kepadanya. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau meninggalkan kawannya yang ahli bid'ah itu, tidak mau berpisah dengannya, tidak menampakkan pengingkaran kepada bid'ah orang itu tadi, maka kata beliau, al Masukkan dia dalam golongan mereka. Yang berkata ini, Syekh Islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم Ikhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullah Ini salah satu prinsip Salaf, prinsip ulama Diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu Qala لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة للقلوب Jangan kalian duduk bersama ahli bidah, bukan sekedar duduk menuntut ilmu juga. Dengan mereka, jangan kata Ibnu Abbas, jangan kata Ibnu Abbas, bukan kata ustaz, bukan kata guru. Kata Ibnu Abbas, salah satu ulama dari kalangan sahabat. Kenapa? Kata beliau karena bermajlis dengan mereka menjadikan kalbu ini berpenyakit, penyakit subhan. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Diriwatkan pula Di dalam kitab Al-Ibanatul Kubra Dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala qila lahu inna rajulan yuridu an ya'tiyaka wa la yatakallamu bi shay'in qala la ma ya'tini disampaikan kepada al-imam Muhammad bin Sirin salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in dan termasuk salah satu kibarut tabi'in yang banyak belajar ilmu Islam dari sahabat-sahabat Rasul mengatakan ketika diberitakan kepada beliau ada seorang pria dari tanah ahli bidah ingin berjumpa dengan dan tidak akan berbicara sedikit pun hanya ingin berjumpa ingin mengucapkan salam, berjabatan tangan sudah tidak mau berbicara. Halimah Muhammad bin Sirin kalau ilmu seluruh ulama di masa ini baik yang ahli fikih maupun yang ahli hadis ataupun yang ahli tafsir dikumpulkan tidak bisa menyamai ilmu al Muhammad bin Sirin rahimahullah taala ketakwaan beliau, kesuhutan beliau, akhlak beliau, ibadah beliau. Jangan sampai terkesan bahwa beliau ini orang yang bengis, yang keras, yang jahatnya. Kalau ada orang paling lembut di antara kita, nggak ada yang selembut beliau. Kalau ada di antara kita orang yang rajin berzikir, kira atur Quran tidak ada yang semisal beliau zikirnya. Kalau di antara kita ada orang yang rajin kiamun lain, tahajud, Tidak ada sedipun yang bisa menyamai tahajudnya Imam Muhammad bin Siri. Jadi sekali lagi, ketika ya ikhwan, disebutkan nama-nama ulama sekarang. Disebutkan nama Imam Bukhari, nama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibn Taimiyah, Ibn qayyim Syu'bah Ibn hajjaj Malik Ibn Anas. Kita Mereka adalah orang-orang besar. Jangan sampai dikiaskan dengan kita atau para tokoh di zaman kita. Tidak boleh dikiaskan. Orang-orang salihin di berbagai bidang. Nah, ikhwani fi din rahimani wa Apa jawaban Imam Ahmad bin Sirin? La ma ya'tini. Jangan dia datang menemui aku. Jangan. Kemudian Imam Muhammad bin Sirin menyampaikan alasannya. Qala fa inna qalba ibni Adam dha'ibun wa inni akhafu an asma'a minhu kalimatan qalbi wa ولم يرجع قلبي إلى ما كان Sesungguhnya aku takut mendengar dari dia satu kata. Satu kata aja. Kemudian kalimat itu masuk menghunjam ke dalam kolbuku. Dan akhirnya kolbuku tidak bisa kembali baik seperti semula. Di atas manhaj yang benar dan akidah yang lurus. Subhanallah. Orang yang berilmu khawatir terhadap keselamatan akidah dan manhaj sampai dia mencegah seorang al untuk bertemu saja kata orang sekarang yang jauh dari bimbingan ilmu ah ini sih terlalu kaku terlalu keras terlalu eksklusif tidak hikmah ya subhanallah kalau ini Anda katakan tidak hikmah, maka kita tidak mengerti seperti apa itu hikmah. Di dalam berdakwah, di dalam hidup ini, di dalam berkawan. Nah, aku takut ada satu kata yang aku dengar dari dia. Satu kata. Dia menyempatkan mengeluarkan satu kata masuk ke telinga beliau dan membuat syubhat. Nah, masuk menghujam ke dalam kolbuku dan kolbuku akhirnya tidak kembali seperti sebelumnya. al Malik rahimahullah ketika didatangi oleh seorang Mu'tazilah Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah dan yang lainnya. Sekarang di zaman kita ini bertebaran. Jangan antum kira bahwa ini adalah cerita-cerita lama yang hanya didapati dalam kitab-kitab akidah. Kemudian di zaman kita ini tidak ada problem tersebut. Yang ada di zaman kita hanya problem premanisme saja. Ya, di zaman kita ini lebih banyak lagi. Dan subhatnya lebih beragam lagi. Kaum khawarij, jangan dikira bahwa ini adalah cerita lama yang sudah tidak berlanjut. Nah, di zaman kita ini khawarij itu bertambah kuantitasnya dan beragam bentuk dan kelompoknya. Maka hati-hati. Barakallahu fikum. Kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Akhawari ini telah memasuki rumah-rumah kita. Kamar-kamar putra-putri kita, Loh kok bisa? Ya, di zaman seperti ini. Seorang dengan mudahnya dia membuka ya, internet, situs-situs beragam, berbagai syubhat, berbagai kebatilan, tanpa dia harus jauh-jauh datang menemui ahli bidah. Nah, dari seperti ini dia bisa mendapatkan syubhat. Kalau Imam Muhammad bin Sirin dan semisal itu Al Imam Ayyub As-Sahtiyani, salah satu ulama dari tabaqah yang ketujuh dari kalangan muhaddithin setingkat dengan Al-Imam Malik rahimahullah taala suatu hari juga ada seorang ahli batil datang menemuinya dan mengatakan as'aluka an kalimah aku ingin bertanya kepadamu tentang satu kata atau boleh diartikan tentang satu permasalahan ingin bertanya. Dataran sekarang seorang yang hikmah itu mengatakan ahlan Fadal ya akhi, silahkan apa yang akan Anda tanyakan. Ini hikmah. Ini orang yang fleksibel, tidak eksklusif. Mari kita lihat Imam Ayyub bin Abi Tamim al sakhtiyani rahimahullah taala. Qala وهو يشير بأصبعه قال ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة Jangankan satu permasalahan atau satu kata, separuh saja, setengah permasalahan tidak dan tidak pergi kamu. Karena dia tahu ini orang mau bertanya bukan sekadar bertanya, tapi ingin berdebat. Ingin kalau nggak berdebat memberi satu syubhat kemudian pergi dia. Ahlu bidah berbahaya. Punya cara-cara. Walaupun dia tidak meng, e, bar, bertanya misalkan apa tentang makna ayat ini? Apa hubungannya dengan hadis ini ya Ustaz? Dia mendengarkan, Ustaz menjelaskan. Ini begini sebenarnya sudah masuk juga Ustaz mencoba menjawab, si ahlul batin ini pulang dalam keadaan dia tetap tidak mau menerima jawaban Ustaz tadi dan sesat ini pulang dalam keadaan gundah gulana. Apa iya? Jangan-jangan tidak demikian. Nah, kemudian dia mencoba mencari subhat ini lebih jauh lagi, mempelajarinya. Akhirnya dia jatuh pada subhat. Sebagaimana hari ini menimpa kepada Muhammad bin Sa'id, salah seorang pakar hadis, Muhammad bin Sa'id yang kemudian ditimpa musibah dalam bentuk masuknya akidah murjiah kepadanya. Bagaimana prosesnya? Ketika itu dia mengatakan kepada kawan-kawannya, ketika fitnah murjiah lagi ramai, lagi banyak pada waktu itu orang berbicara pada berbicara. Kata Muhammad bin Zaid, mari coba kita ini mencoba pergi kepada mereka bertanya Ingin mendengar apa sih hujatnya mereka ya? Berangkatlah dia mencoba untuk menemui seorang murjiah. Sesampainya di sana, nah ini seorang pakar hadis. Sesampainya di sana, murjiahnya menjawab dan menyampaikan, Subhanallah, di saat itu dengan takdir Allah syubhat murjiah menghujam ke kalbu Muhammad bin Sa'ib dan akhirnya dia menjadi seorang yang berakidah murjiah. Kalau dulu caranya masih manual, bertemu berkawan dengan bid'ah itu manual kalau dahulu. Ya. Kalau sekarang sudah canggih, ya. sudah pakai digital, ya, barakallahu seorang bisa berkawan dengan seorang khawari, hizbi, sururi dan yang lainnya melalui media ini. Ada salah seorang dai dia sudah belajar kepada ulama. Sudah mengenal sunnah. Alhamdulillah dengan taufik tersebut, nikmat tersebut. Ya subhanallah. Karena dia rajin bermain Facebook aktif bermain Facebook yang sulit untuk dikontrol siapa yang masuk, siapa yang datang sampai akhirnya dia berkenalan dengan salah satu ahlul bidah. Salah satu ahlul batin. Assalamualaikum Ustaz. Dijawab, wa'alaikum salam. Pertama seperti itu. Berlanjut ya. Surat yang berikutnya, yang berikutnya sampai akhirnya dia mengatakan, wah semestinya dai pula ini si ahli batin ini jangan dibantah. Dia itu sebenarnya baik. Dia itu begini dan begitu. Berikutnya mengeluarkan syubhat lagi, lebih jauh lagi. Akhirnya membela ahlul batil, membela seorang ahlul bidah yang membuat umat ini bisa tertipu dengannya, bisa termakan dengannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, berkawan dengan ahlul batil di zaman ini berbeda dengan cara di zaman dulu maka hati-hati Antum, anak antum, istri antum Dari yang namanya Facebook Baru hati-hati Kalau saya punya nasihat Bukan sekedar hati-hati Tinggalkan Ah Ustaz, dalam rangka kita berdakwah melalui Facebook Nggak ada dakwah berhasil melalui Facebook Isinya Facebook itu adalah tilawakal dan antum sudah tahu tilawakal itu hukumnya haram. Facebook itu isinya adalah al-jidal, perdebatan. Sementara antum tahu hadis Rasul ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat, menyimpang, jatuh kepada penyimpangan dan kesesatan setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, di atas manhaj yang benar kecuali orang yang suka berdebat. Sekali dia masuk dilayani terjadi perdebatan. Gak puas, kirim lagi, debat lagi. Gak puas, besok kirim lagi, debat lagi. Yang awalnya dia berada di atas al-haq, akhirnya dia ragu kepada al-haq yang dia selama ini jalani ragu dia. Akhirnya dia jatuh pada penyimpangan. Ya ikhwan barakallahu Perkawanan dan pertemanan dengan ahli bidah ini memberi kesempatan kepada telinga kita untuk mendengarkan ucapannya atau kepada mata kita untuk membaca tulisannya atau mata kita untuk terkagum kepada penampilan zahirnya. Ini semua diingatkan oleh salaf untuk tidak kita lakukan. Jangan diberi kesempatan telinga dan mata kita sebagai pintu pertama dan pintu utama masuknya berbagai hal. Kalau hak masuknya ya lewat telinga atau lewat mata. Begitu juga al -Baltim. Kalau nggak melalui mata, membaca, melihat, atau melalui telinga mendengar. Jaga baik-baik di hati. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani salah satu guru daripada guru-guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang dikatakan oleh para ahli sejarah dan biografi muhaddisin la yu'ta ila alimin qad mithla ma utiya ila Abdul Razzaq bin Hammam As-San'an tidak ada seorang alim pun yang didatangi oleh para pelajar, para penuntut ilmu sebanyak jumlahnya yang datang kepada Abdul Razzaq sanani di negeri Sana di Yaman. Ya subhanallah. Suatu hari disebutkan bahwa Abdul Razak bin Hamam Sun'ani sempat terpengaruh dengan akidah tasyayyur. Nah, terpengaruh dengan akidah tasyayyur. Apa itu akidah tasyayyur? Kesyiah-syiahan. Walaupun disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa beliau di akhir hidupnya berlepas atau bertobat dari akidah tersebut. Bagaimana prosesnya? Ditanyakan. Ya Imam, Ya Abdul Razak, Inna Ustadika Ma'rufun bis Sunnati, Kasyubah ibn al-Hajjaj, Wa Thawri, Wa Hamad ibn Zaid, Disebutkan beberapa nama yang lainnya. Famin aina dakhala 'alaika hadha? Yani tashayyu Qala ra'aitu Ja'far bin Sulaiman ad-Dabbi husn as ra'aitu khushu'ahu nah faktadaitu bihi Aku melihat seorang perawi hadis namanya Ja'far bin Sulaiman al-Dabbi. Orang ini mazhabnya adalah Syiah. Aku melihat bagaimana budi pekertinya yang baik. Akhlaknya yang bagus dan kehusuannya. Akhirnya aku terpukau. Tertarik kepada yang dan aku meneladani dia dalam hal tasyayyuh tadi. Subhanallah. Siapa Imam Abdul Razak? Yang salah satu karyanya adalah Musannaf Abdul Razak yang sampai hari ini masih terjaga dan menjadi salah satu literatur utama para ulama, para pakar hadis, para fuqaha. Ya subhanallah. Al-Imam atau Al-Hafidh Abu Dhar Al-Harawi salah satu periwayat Sahih Bukhari dengan sekian periwayatan. Kalau antum bisa membuka kitab Fathul Bari atau minta bertanya kepada Ustaz, tolong Ustaz bukakan kitab Fathul Bari dan tunjukkan kepada saya nama ulama yang disebut Abu Dzar Al-Harawi. Antum akan mendapatkan banyak di dalam Fathul Bari. Wa fi riwayat Abi Dzar kada wa kada, wa riwayat Abi Dzar kada wa kada. Itu terulang-ulang salah satu perawi Sahih Bukhari dengan sekian bentuk periwayatan. Dulunya berada di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Suatu hari dia berjalan dengan Al-Imam Darqutni. Berjalan. Imam Darqutni salah satu ulama. Tapi di sini ada sebuah pelajaran penting bahwa ulama itu pun manusia, tidak maksud bisa saja beliau-beliau ini tidak tahu sesuatu yang gaib. Beliau-beliau ini tidak tahu sesuatu yang baik. Dia menyangka itu baik, ternyata di balik itu ada sesuatu dan beliau manusia. Di suatu hari, Al-Hafidh Abu Dhar Harawi berjalan dengan Abu Hasan Ad-Darqutni rahimahullah taala berjumpa dengan Abu Bakar Al-Baqilani dalam riwayat lain Ibnu Tayyib. Ulama ini yang terakhir disebutkan bermadzhab Asy'ari dalam akidah. Subhanallah. Al-Imam Ad-Darqutni manusia nggak tahu yang gaib. Melihat menemu Al-Imam Abu Bakar bin Sayyid seorang yang berilmu dalam fikih, dalam macam-macam hadis, akhlaknya luar biasa, luar biasa. ketika datang berjabatan tangan kemudian dicium keningnya oleh Ad-Darqutni. Dicium keningnya. Kening Abdur bin Hindi. Nah, subhanallah Abu Dzar Al-Harawi dalam riwayat lain yang dicium itu adalah Al-Baqilan Ditanya oleh Abu Dzar harawi "Wahai Imam Dzar engkau adalah seorang yang berilmu, seorang imam. Engkau memuji dia. Berarti dia orang besar, ya. Huwa imam muslimin. Al-Baqilani atau Abu Bakar bin Tayyib itu seorang imamul muslimin. Disanjung dan dipuji. Akhirnya Abu Dzar harawi terpukau kepada orang tersebut karena atau gara-gara pujian Ad-Darqutni. Dan akhirnya qala fa'ataituhu dan aku mendatangi setelah itu Al-Baqilani atau Al-Bakr bin Aku mengambil ilmu darinya, belajar darinya dan akhirnya Abu Dzar Al-Harawi bermadhab Asy'ari. Ketika dia berangkat pergi ke Al-Maghrib Al-Arabi negeri Islam negeri Arab bagian barat yang sekarang dikenal dengan Maroko dan sekitarnya ke sana uh, siapa Al-Hafidh Abu Dhar Al-Harawi yang tadinya berada di atas akidah sunnah dan sekarang sudah bermadzhab Asy'ari berangkat ke sana karena juga dia orang yang berilmu seorang yang tekun beribadah, yang zuhud, yang akhlaknya baik, maka dimuliakan oleh kaum muslimin di negeri tersebut. Dijadikan sebagai ulama, sebagai mufti, tempat meminta pendapat dan nasihat, ilmu anak-anak mereka belajar sampai akhirnya mazhab al-Asy'ariyah tersebar di Al-Maghrib Al-Arabi dengan sebab siapa? Abu Dzar Al-Harawi Kenapa sebabnya? Pujian Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Lu apakah Ad-Darqutni dalam hal ini menanggung dosanya? Dia manusia. Tidak tahu yang lain, Tidak tahu yang lain. Maka dari itu, seorang ahli sunnah itu selalu berjalan di atas dalil Al-Quran wa sunnah dan al manaj salaful ummah. Perhatikan baik-baik masalah ini. Kalau di zaman ini Ustaz kenapa mentahdirkan Yahya Turab? Bukankah itu masalah istihadiyah? Ada para ulama yang merekomendasi, yang mengujinya Jawabannya ya. Tapi ulama itu bukan nabi yang menerima wahyu. Nabi yang menerima wahyu sekalipun berkata di suatu hari, "Innama ana bashar wa la'allakum taqtasimuna ilayya aw wa innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'd faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu بحق أخيه فلا يأخذه فإنما قطعت له قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya aku ini kata Nabi yang menerima wahyu. Aku ini manusia biasa. Antum kalian mengadukan berbagai problem kalian, perselisihan kalian kepadaku. Bisa saja sebahagian kalian ini lebih argumentatif, lebih pandai menyampaikan hujannya, menyusun kata-kata dan seterusnya dibandingkan kawannya ini. Kemudian aku memutuskan bahwa kebenaran adalah untuknya, bahwa ini adalah hak dia, bukan hak si Barang siapa yang ternyata aku putuskan kebenaran itu untuk dirinya, ternyata tidak demikian, itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku. Jangan diambil hak saudaranya karena aku pada hakikatnya memberikan baginya potongan api neraka. Nabi yang menerima wahyu tidak jarang ada sebuah kejadian yang Rasulullah tidak tahu, tiba-tiba turun wahyu dan kemudian Rasulullah tahu. Tapi tetap beliau menjelaskan status beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa. Apalagi selain Nabi. Dengan segala kehormatan dan kemuliaan yang dimilikinya, tetap dia adalah manusia biasa. Ikhwani rahimani rahimahullah Ahli sunnah selalu berjalan di atas dalil Al-Quran was sunnah di atas manhaj salaful ummah yang sesuai dengan ini diambil, diamali dan diyakini yang tidak sesuai dia tinggalkan dan dia jauhkan serta umat diingatkan dari kesalahan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat tadi penjelasan para ulama salaf dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in dan yang sesudahnya maka ikutilah nasihat-nasihat mereka ikuti asar mereka walaupun kalian minoritas bersabar al-imam al-auza'i Abdurrahman bin Amr Abu Amr al-auza'i al-shami rahimahullah salah satu ulama dari kalangan tabi'in mengatakan dalam nasihatnya عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك بآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan asar salaf nasihat prinsip akidah dan manhaj salaf walaupun manusia menolak anda Walaupun manusia tidak mau menerima anda Kata Imam Al-Auza'i Dan waspadalah engkau Dari logika-logika Prinsip-prinsip Perkara-perkara yang baru Yang muhdat Yang diciptakan dan dimunculkan Selain dari kalangan salaf Walaupun berbagai logika tadi Kaidah-kaidah tadi Prinsip-prinsip tadi diperindah dengan kata-kata yang menarik. Nah, hati-hati. Ada yang mengatakan Nuridu manhajan wasi'an fatfadan yata'ul ummata kullaha Ini salah satu kaidah atau salah satu prinsip dan pegangan nasihat yang diucapkan oleh salah satu ahli batin di masa ini yaitu Abu Hasan Al-Ma'rini. Nah, apa maknanya? Kami ini kata dia masih hidup orangnya dia rasa menginginkan manhaj yang luas, yang fleksibel, bisa meliputi dan mencakup semua umat. Bukan manhaj yang sempit. Masya Allah, indah kan? Seolah-olah kata-kata ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hikmah. Seorang yang menginginkan kebaikan untuk umat, tidak menginginkan perpecahan untuk umat. Ternyata kata-kata ini adalah modifikasi, inovasi eh, dari prinsip al-ikhwan muslimin al ma'zirah wa ta'awun nata'awanu fi ma ittafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna kita bekerja sama, berteman, berkawan, satu organisasi, satu lembaga, satu uh, pergerakan dakwah dalam dengan orang-orang dalam perkara yang kita sepakat dalamnya. Kita setuju dengannya. Tidak ada perbedaan di antara Dan kita saling memberi udur, saling mentoler, mentoleransi. Dalam hal-hal yang kita berbeda tentangnya. Masya Allah, ucapan ini menarik kan? Indah gitu. Indah. Kalau penerapannya tepat. Misalkan, ada di antara kita yang sholatnya kalau selesai ruku kembali begini. Yang satu begini. Tidak ada masalah. Tidak perlu kita berpisah. Misalkan ada di antara kita yang meyakini bahwa Barakallahu fikum bagi ibu-ibu yang menyusui atau hamil itu membayar fidyah. Sebagiannya menyatakan tidak wajib atasnya mengkobok khilaf di dalam ulama. Kita lapangkan dada kita, kita tetap berkawan, tetap satu langkah dengannya. Tidak boleh kita bercerai-berai, berpecah belah, berselisih. Misal lagi dalam sebuah dakwah atau kegiatan pendidikan dan yang semisalnya ada perbedaan di antara kita di dalam menentukan kebijakan atau ada di antara kita yang salah langkah yang satu menginginkan eh, kelas-kelas uh, itu di tempatnya di sebelah sana, jangan di dekat masjid. Yang satu malah tidak, jangan ya, harus dekat dengan masjid supaya begini, supaya begitu. Bukan kemudian sudah, kalau gitu kita bukan kawan lagi. Atau kalau diundang rapat dan musyawarah, saya nggak mau hadir lagi. Lu kenapa? Saya mengusulkan ini dan itu tidak pernah diterima. Itu egois. Itu sombong, itu menang sendiri. Dan yang seperti ini adalah at-tafarruqul madmum, perpecahan yang dicela dalam agama. Yang satu punya kebijakan begini dan begitu. Hal-hal yang tidak mengandung pelanggaran syar'i, masalah-masalah teknis saja. Kemudian terjadi perpecahan, berpisah, saling tidak tidak menyapa, tidak memberi salam. Ini musibah yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud oleh penerapan kaidah yang indah tadi dan ini ternyata yang terjadi Saudara, jangan tiap hari bicara syiah, syiah, syiah, syiah. Syiah itu juga muslim. Saudara kita. Iblatnya juga ke Ka'bah, bukan ke Candi Borobudur. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Ya? Nah, kita berkawan. Satu organisasi dengan dia nggak apa Satu lembaga pendidikan dengannya nggak ada problem. Muslim bersama muslim ya Nah, ini yang berbahaya. Ternyata kita tahu penerapan yang mereka lakukan itu sebagai penjelasan daripada kaidah yang dia terapkan. Tetapi orang yang namanya siapa tadi? Abu Hasan memodifikasi. Subhat yang dulu yang suara muslim sudah dibantah oleh para ulama, dijelaskan, dibongkar kesesatannya. Nah, Orang sudah bosan mendengar itu, sudah tahu. Ketika ada yang mengatakan seorang dai ya Tuhan nata awan, fima kafarna alai wa ya'dhu ba'duna fima ikhtalafna fi paham ini batin ini kaidah berbahaya sudah paham karena ulama sudah menjelaskan muncul modifikasi baru itu tadi kami menginginkan manhaj yang luas yang bisa mencakup semua umat nggak sempit fleksibel ternyata penerapannya bergaul dengan kaum teroris kawaris berkumpul dengan ikhwan muslimin, berkumpul dengan sufi. Nah, ternyata ini pun sudah dibantah oleh ulama kita. Sudah dikatakan ini berbahaya. Ini walaupun indah nampaknya, menarik didengar, tetapi pada penerapannya akan menjadi penyebab tersebarnya kebatilan di tengah-tengah umat dan perpecahan yang besar di tengah umat. Diingatkan muncul yang berikutnya kaidah baru dimodifikasi lagi yang kali ini dimotori oleh Ali Al-Halabi. Ali bin Hasan Al-Halabi, salah satu tokoh yang dipuja-puja oleh Radio Roja. Hati-hati. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Bahaya. Selamatkan akidah. Selamatkan manhajmu. Ini termasuk yang dipuja-puji, memodifikasi, menginovasi, akhirnya muncul inova. Ya. Karena sudah diinovasi. Nah, ditambah ininya, dimodifikasi diganti itu, diganti, muncul inova ini tadi. Ya. Apa katanya? Dia mengatakan, لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا في خلافنا بيننا Janganlah perselisihan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Betul kan? Bagus kan? Benar kan? Iya benar kan? Ini hikmah. Jangan sampai justru kita memperkuat orang lain. Kita jaga ukuran. Walaupun kita berbeda dengannya. Di dalam menilai orang-orang tertentu terkesan indah. Ingat pernyataan siapa nasihat Al-Auza'i. Hati-hati kalian, waspada kalian. Dari logika-logika selain salaf yang kemudian dihiasi dengan kata-kata yang indah. hati Ternyata dalam penerapannya orang ini, Anil Hadam ini tadi. Dalam tulisannya mengatakan saya tidak bisa membacakan dengan jelas, antum bisa dengarkan beberapa daurah yang pernah diadakan di beberapa tempat lainnya yang kebetulan saya membacakannya sesuai dengan teks yang dibuka dari buku-buku dia. Secara mana? Bahwa kalau ada orang berbeda menilai ini seorang yang berpaham khawarij. yang satu kita menyatakan tidak, ini bukan dia orang yang baik. Kita satu mahat, kita satu pondok. Contohnya misalkan, ada salah satu teman kita yang mengatakan Usama bin Laden itu khawarij. Nah, fitnah bagi umat kita. Jangan sampai buku-buku dia masuk ke pondok kita atau ke murid-murid kita. Bahaya Satu ustaz di pondok itu juga atau pengurus di pondok itu mengatakan Bukan demikian ya akhi. Manusia bisa salah. Tapi dia itu seorang yang mukhlis, yang ikhlas. Usaha bin Nabi itu mau memperjuangkan Islam. Dia mungkin salah. Siapa yang tidak salah di antara kita? Kamu menjamin bahwa kamu tidak pernah salah. Sudahlah. Kemudian yang ketiga pengurus atau ustadz yang ketiga di pondok itu mengambil jalan tengah. Sudah ya, wah Janganlah perselisihan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan di antara kita. Nah, sudah? Ini bahaya. Contohnya, Al-Halabi memuji menyanjung Muhammad Hassan di negeri Mesir, salah satu provokator yang memprovokasi muslimin di negeri Mesir untuk terus melawan pemerintahnya dan terjadi pertumpahan darah, ribuan darah muslim tertumpah ini orang Muhammad Hasan memimpin demo secara langsung, orasi. Ini sama Ali Halabi dikatakan seorang sunni, seorang ahli sunnah Boleh diambil ilmunya. Hayrwani barakallahu fikum. Setelah ada yang menegur, duh, antum kok mengatakan begitu bagaimana dia seorang khawarij berpaham takfiri ini dan itu. Jangan ribut, capek sudah. capek perbedaan kita tentang orang lain. Jangan menyebabkan perselisihan di internal kita. Ini, ini bahaya ini. Ini kalau Al-Imam Muhammad bin Sirin tahu orang ini, Al-Imam Ahmad tahu orang ini, akan dikatakan dia adalah termasuk ahli bidah. Karena sudah memuji ahli bidah. Ya. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Kemudian Ikhwani fitin Orang ini juga termasuk yang memuji risalah ammal. Risalah ammal itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita dokumen ammal. Amman adalah ibu kota Yordan, nama kota besar. Ibu kota negeri Yordania. Di sana sempat terjadi sebuah pertemuan besar yang dipimpin langsung oleh Raja Yordan. Ya. Di dalam menyikapi terorisme di secara internasional. Majelis itu dihadiri oleh berbagai tokoh yang sufi, yang syiah, yang ibadi, yang asyari, yang beragam macam tokoh-tokoh politikus dari berbagai penjuru dunia hadir di tempat itu dan merumuskan sebuah rumusan yang dikenal dengan rumusan Amman atau dokumen Amman. Dokumen ini maunya menentang terorisme, tetapi di waktu yang sama menyeru kepada liberalisme. Nah, ini. nah ini namanya membantah kebatilan dengan kebatilan. Bukan membantah kebatilan dengan al-haq. Nah, Akhirnya Al Halabi uh, eh, Risalah Aman juga mengajak manusia, mengajak umat untuk membenarkan persatuan agama-agama. Muslim, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, berkawan, berteman, semua agama, boleh boleh saja. Toleransi antar antar toleransi beragama. Ini termasuk poin-poin yang dirumuskan Kemudian mengajak kepada seluruh umat penerapan demokrasi. Demokrasi itu bagian dari Islam? Bukan. Dia bagian daripada agamanya Yahudi. Bersumber dari filsafat Yunani. Demokrasi adalah sebuah agama yang menyeru kepada kemungkaran-kemungkaran akbar Demokrasi menentukan bahwa hukum itu adalah milik rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Islam, Al-Quran, Allah dan Rasulnya mengatakan hukum itu milik Allah, dari Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukannya diamalkan untuk Allah. Semuanya syariat Allah yang menentukan hukum. Demokrasi mengatakan tidak hukum itu dari rakyat. Nah, rakyat yang melaksanakan dan menentukan kebijakannya. Untuk rakyat, demi kepentingan rakyat. Kalau mayoritas, nah ini demokrasi diantara poin akidahnya adalah suara mayoritas. Kalau suara mayoritas menginginkan sesuatu, walaupun syariat Islam mengatakan haram, kalah syariat Islam kalah dengan suara mayoritas. Sehingga mereka mengatakan suara mayoritas adalah suara Tuhan. Ini demokrasi. Barakallahu itu. Lah risalah aman tadi yang pada kesempatan itu Adil Halabi juga berpidato di hadapan raja. Masya Allah. Kalau dahulu ulama salaf sangat takut untuk mendekat kepada penguasa, takut nggak sabar Nggak sabar dengan silaunya dunia ini. Gemerlapnya dunia. Nggak sabar dia. Nah, ulama salah menghindar. Sampai ada yang melarikan diri ke lembah-lembah. Dan sampai mati di sana. Khawatir untuk ditunjuk sebagai pejabat dalam pemerintahan. Lari dia. Berilmu dia. Menghindar sampai sebagiannya diriwayatkan meninggal di tempat pengasingannya atau tempat pelariannya Nah ini berani mendekat. Siapa yang hadir di sana? Siapa teman duduknya di majlis itu? Syiah Rafidhah, kaum Sufi, beragam Syiah Zaidiyah kumpul menjadi satu. Ketika para ulama menasehati Syekh Ubaidul Jabri, Syekh Rabi bin Hadil Madkhali, Syekh Muhammad dan yang lainnya, Syekh Salih Fauzan dan yang lainnya mengingatkan agar berlepas diri dari risalah amman. Dia malah memuji risalah amman atau dokumen amman adalah sebuah risalah yang menjelaskan Islam dan sikap sportif Islam. Ya subhanallah. Pujian ini tidak hanya diucapkan dengan lisannya oleh dia, tetapi juga dalam beberapa karyanya, dalam beberapa tulisan dia. Subhanallah. Para ulama lagi-lagi menasehati, kamu wajib berlepas diri dari hal itu wahai Halabi. Malah menyombongkan diri terhadap nasihat para ulama dengan kepandaiannya berkata-kata. Apa kata dia? risalah amal ini telah didukung dan disetujui oleh yang pertama al ulama asyifat para ulama-ulama terpercaya kata Ali Halim Bagaimana saya mau berlepas diri dari risalah amal? Dia sudah didukung dan disetujui oleh ulama-ulama terpercaya dunia. Ketika dibuka siapa yang ikut dalam majlis itu dan mendukung ternyata didapati lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah yang mendukung risalah Ammar. Itu yang menurut Al Halabi ulama fiqh. Nah, ternyata di sana didapati para tokoh dan ulama Ibadiyah dan Syiah Zaidiyah. Ini kira-kira orang seperti ini Orang yang memegang amanah dalam membina umat dia orang yang berkhianat kepada umat telah menipu umat dilanjutkan wal mulatu al umana dan risalah aman itu juga didukung disetujui oleh pemerintah-pemerintah yang memegang amanah Tahu itu siapa di antara pemerintah yang mendukung risalah aman ini? Ahmadi Siapa Ahmadi Imam Masjidil Haram Siapa? Presiden Iran. Apa agamanya? Syiah Rafidah. Jangan bilang agamanya Islam tapi madhabnya Syiah. Bukan. Agamanya Syiah Rafidah. Ini yang dianggap oleh Ali Halabi termasuk Al-Mula Al-Umana. Nah, orang itu adalah tokoh yang ceramahnya sering tampil di radio atau TV radio dan beberapa tokoh menyimpang lainnya. Maka dalam kesempatan ini saya nasihatkan kepada saya dan antum semuanya, jaga baik-baik mana antum. Jaga baik-baik, jangan mendekat kepada media-media tadi. Jaga baik-baik manhaj dan akidah istri antum, anak-anak antum. Sesungguhnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menganggap remeh permasalahan Anusta, bukankah mereka itu? Dan saya akhiri majlis ini dengan nasihat yang ini. Mereka itu kan Ustaz menyeru kepada sunnah. Mereka juga menyeru kepada tauhid, membantah bid'ah. Barakallahu fi. Pertama, ikuti nasihat ulama. Syekhuna Al-Allama Al-Walid Rabi' bin Hadi madkhali telah menasihati salafi dan muslimin di Indonesia secara umum termasuk orang awam untuk menjauh dan tidak mendengarkan radio roja. Kata Syekh Rabi, orang yang mau menghormati akidahnya dan mau menghormati manhajnya tidak mendengarkan radio. Tetapi orang yang tidak menghormati akidahnya, tidak mensyukuri nikmat manhaj ini, silakan, silakan. Ini nasihat seorang ulama. Jangan dianggap remeh. Beliau berfatwa dengan ilmu, beliau berfatwa dengan takwa, Kemudian kalau ada yang mengatakan seperti tadi bahwa mereka dakwahnya sunnah Pak Ustaz, tauhid, membantah syirik, membantah bidah. Dengarkan nasihat salah seorang ulama salaf, seorang pakar hadis yang bernama Mufaddal bin Muhallal As-Sa'di rahimahullahu taala qala "Idza kana ahlul bid'ah" Nah, yuhadithuka bibid'atihi la farar la wa fararta minhu. Kalau seandainya seorang ahli bid'ah itu dari awal majlis berjumpa kamu langsung menyampaikan subhat-subhatnya kebatilan-kebatilannya sejak awal kamu bertemu pasti kamu akan mewaspadai dia dan meninggalkan dia karena sejak awal sudah bicara langsung dengan kebatilan terang-terangan tetapi qala walakinnahu yuhaddithuka bi hadits sunnah thumma yudkhilu alayka bid'atahu fatalzamu qalbaka wala tarji'u nah wala takhruj min qalbik kata beliau tetapi dia di awal majlis menyampaikan sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Sudah di saat kamu lalai, lengah, dia masukkan satu bilangnya Antum sudah terlanjur percaya terlanjur terpukau, asik. Dia masukkan di saat itu bid'ah tersebut, subhat tersebut menggunjang ke kolbu antum dan akhirnya dia melekat di kolbu antum dan tidak bisa keluar lagi. Ini nasihat anak dalam majelis kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan semoga nasihat ini Allah jadikan sebagai ilmu nabi' untuk saya pertama dan antum yang kedua. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan jika ada yang salah atau kurang tepat, saya mohon nasihat dari antum atau masukan dari antum. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.